negara sak donya sing prosentase lho iki enak bro jenenge penduduk beragama Islam terbesar niku Indonesia penduduk muslimnya paling kata tapi kena apa prestasi sing elek-elek iki kok tiba kena Indonesia korupsi Indonesia ranking 4 sedunia alhamdulillah hmm, orang gendah wong mamer gitu pornografi ya, ganti sing kulon mati men pornografi porno aksi kita juara sponsor-sponsor yang ada rata-rata mengandung pornografi coba bapak leono pabrik mobil pabrik sepeda motor masarno dagangane gambar mobil gambar sepeda motor dipajang di pinggir-pinggir dalan iku no sandinge mobil sandinge sepeda motor iku fotone uang lanang apa uang wedok hmm, fotomu ora payu Kang wong wedok sing dipasang no kono ku fotone pakaiane rapet apa setengah hudo. hmm, kulino mentelengi kita eh. porno aksi kita juara artis-artis kita seng laris niku sing goyangane dahsyat menek masio suarane jebrak nek goyangane dahsyat laris halo goyang macem-macem, mulai goyang ngebor goyang ngecor goyang gergaji goyang patah-patah goyang itik goyang jengking goyang meleding goyang degek artisnya sing laris ya bangsane wis pokoknya Inul Daratista Nita Talia, Uut Permatasari, Nani Sabahar, Trio Macan, Trio Wekwek, Trio Kadal, Trio Kodok, Trio Tekek barang niku. Duh, stasiun televisi sak ini Pak, orang ono sing nayang no model ngono ku ngalah no Indonesia. Wis tau stasiun televisi sak donya mim masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa jawiha. Ka ono sing nayangno kaya Indonesia satu minggu 175 kali tayang acara info taimen iya ya acara info taimen nah yang nyeritano kabare silit merintis iya selebritis loh kok keliru silit merintis 175 kali tayang ngapunten Bapak Ibu jamaah rahimakumullah evaluasi dampak dari pornografi dan porno aksi itu apa? free sex sex bebas saya pernah membaca hasil penelitian dari sebuah aliansi penduduk Indonesia ini yang pernah melakukan zina tercatat 26,8 persen Masya Allah niku sing konangan Lawang mamer kan roto-roto mboten konangan. Jadi gak masuk data niku. kasus aborsi di Indonesia tahun 96 niku jumlahnya 2 juta 800 ribu kasus ya Allah pokoknya medeni wong medeni wong Jawa Timur kita top hebat gudangnya pondok pesantren di Jawa Timur gudangnya TPG Madrasah Dunia Jawa Timur gudangnya Ustadz Jawa Timur gudangnya Kiai Jawa Timur plus gudangnya lonte soalnya prostitusi terbesar se Asia niku kena doli radhiyallahu anhu halo <laughs> Alhamdulillah Tuban aman aman terkendali nek biyen Tuban ini julukannya kota saiki julukane kota wali mm -mm, wis pokoknya apik moga-moga iso terus tambah saya tambah saya Indonesia niki mayoritas penduduknya beragama Islam negara sak donya sing prosentase lho iki enak bro jenenge penduduk beragama Islam terbesar niku Indonesia penduduk muslimnya paling kata tapi kena apa prestasi sing elek-elek itu kok tiba kena Indonesia korupsi Indonesia ranking 4 sedunia Alhamdulillah hmm, gendah wong mamer gitu pornografi ganti sing mati men pornografi porno aksi kita juara sponsor-sponsor yang ada rata-rata mengandung pornografi coba bapak Leono pabrik mobil pabrik sepeda motor masarno dagangane gambar mobil gambar sepeda motor dipajang di pinggir-pinggir dalan iku no sandinge mobil sandinge sepeda motor iku potone uang lanang apa uang wedok hmm, fotomu ora payu Kang Uang wedok sing dipasang no kono potone, fotone pakaiane rapet apa setengah hudo, hmm, kulino mentelengi gitu ay. porno aksi kita juara artis-artis kita sing laris niku sing goyangane dahsyat menek masio suarane jebrak nek goyangane dahsyat laris halo goyang macem-macem, mulai goyang ngebor goyang ngecor goyang gergaji goyang patah-patah goyang itik goyang jengking goyang meleding goyang degek artisnya sing laris ya bangsane wis pokoke Inul Daratista Nita Talia, Uut Permatasari, Nani Sabahar, Trio Macan, Trio Wekwek, Trio Kadal, Trio Kodok, Trio Tekek barang niku. Duh, stasiun televisi sak ini Pak, ora ono sing nayang no model ngono ku ngalah no Indonesia. Wis tau stasiun televisi sak donya mim masyarikil ardi ila magharibiha wa bahriha wa jawiha gak ono sing no koyo Indonesia satu minggu 175 kali tayang acara info taimen iya ya acara info taimen nah sing nyeritano kabare silit merintis iya selebritis iki kok keliru silit merintis 175 kali tayang ngapunten Bapak Ibu jamaah rahimakumullah evaluasi dampak dari pornografi dan pornoaksi itu apa? free sex sex bebas saya pernah membaca hasil penelitian dari sebuah aliansi penduduk Indonesia ini yang pernah melakukan zina tercatat 26,8 persen Masya Allah niku sing konangan Lawang mamer kan roto-roto mboten konangan jadi gak masuk data niku kasus aborsi di Indonesia tahun 96 niku jumlahnya 2 juta 800 ribu kasus ya Allah pokoknya medeni wong medeni wong Jawa Timur kita top hebat Gudangnya pondok pesantren di Jawa Timur gudangnya TPG Madrasah Dunia Jawa Timur gudangnya Ustadz Jawa Timur gudangnya Kiai Jawa Timur plus gudangnya Lonte soale prostitusi terbesar se Asia niku kena doli radhiyallahu anhu halo <laughs> Alhamdulillah Tuban aman aman terkendali nek biyen Tuban ini julukannya kota saiki julukane kota wali mm -mm, wis pokoknya apik moga-moga iso terus tambah saya tambah saya